بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Para hadirin jamaah Masjid Jenderal uh, Sudirman ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan uh, siang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan turunnya hujan. Semoga berbarengan juga dengan dikabulkannya permohonan-permohonan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya min awqatil lati tusjajabu fihi du'a inda nuzulil matar kalau kala ulama bahwasanya berdasarkan teks literatur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda salah satu waktu yang diistijabahnya, yang didengarnya, yang dikabulkannya doa adalah ketika sedang hujan. Semoga permintaan kita selesai sholat tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terus. Pada kesempatan kali ini para jamaah yang dirahmati Allah selesai kita melaksanakan sholat jamaah Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta taufik bisa berkumpul melaksanakan sholat jamaah karena tidak semua orang yang mengetahui hukum sholat jamaah tapi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu diberikan taufik khusus oleh Allah untuk melaksanakan sholat jamaah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla ma'al jamaah." Kata Rasulullah SAW, eh, "Salatul salatul jamaah bisa biwa isyrina derajah." Salat jamaah itu pahalanya derajatnya sampai 27 derajat. Ketika kita melaksanakan salat sendiri dibandingkan dengan salat jamaah 27 derajat. Ketika kita ingin naik jabatan, dari jenjang ke jenjang yang lain yang seterusnya ataupun polisi ataupun tentara ingin naik jabatan butuh e, kekuatan khusus ada track record segala macam akan tetapi Allah kita ingin derajat kita naik di hadapan Allah 27 derajat yang tadi kita laksanakan bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan man al-isya ma'al jama'ah فكأنما من صلى الصبح مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu seolah-olah dia melaksanakan setengah malam ibadah setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan isya berjamaah seolah-olah dia melaksanakan sholat malam seluruhnya. Kalau kita melaksanakan sholat malam seluruhnya kayaknya mustahil ya. <laughs> Dari ibadah Isya kita ibadah terus sampai subuh mustahil. Susah buat kita karena besok harus berangkat kerja. Paling tidak kita jaga Isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena Nabi berkata ganjarannya seperti orang yang melakukan sholat malam seutuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kita supaya bisa istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita para jamaah sekalian yang dirahmati Allah masih e, berkisar tentang zakat pada kesempatan kali ini. Pertemuan kita pertemuan yang keempat e, di Masjid Jenderal Sudirman ini membahas tentang zakat merupakan penghambaan kepada sesama manusia, penghambaan kepada Allah melewati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi bukan menyerahkan tapi ambil. Ayat ini ditujukan kepada pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang untuk mengambil zakat. Jadi seharusnya bukan kita yang mengantarkan zakat, tapi mereka yang mendatangi kita untuk mengambil zakat kita. Dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Uh, kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya sekali akan memberikan alasan. Ya Allah, orang yang memiliki harta banyak. Ya Allah, ketika hari kiamat, kenapa engkau tidak melakukan amal ini? Kenapa engkau tidak melakukan amal ini? Kenapa engkau tidak melakukan amal soleh ini? Kenapa engkau melakukan perbuatan jelek ini? Ya Allah, saya teramat kaya. Ya Allah, harta saya banyak. Saya sibuk dengan harta saya. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Allah akan menjawab. Wahai hambaku, Orang yang terkaya di dunia ini adalah Nabi Sulaiman. Setengah dari kekayaan dunia. Setengah dari kekayaan dunia. Kalau kita bilang siapa yang terkaya di dunia sekarang? Bill Gates. Siapa? Bill Gates atau ya kalau dari Arab Saudi itu ada namanya Walid bin Talal. Nomor kelima terkaya di dunia. Tapi pada hakikatnya Kata Allah Subhanahu wa taala, saya memiliki hamba yang lebih kaya dari engkau, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kaya tetap masih menghambakan dirinya kepadaku dan waktunya luang kepadaku. Setengah kekayaan dunia, Pak. Pengusaha-pengusaha yang di Indonesia, real estate, real estate, beberapa pengusaha-pengusaha itu kekayaannya tidak ada sebanding dengan kekayaan Nabi Sulaiman yang memiliki kekayaan setengah dunia. Orang terkaya di dunia ini pun tidak ada yang memiliki setengah dari kekayaan muka bumi ini. Tapi tetap Nabi Sulaiman berhamba. Akhirnya hujah ataupun dalil orang yang tadi ditanya oleh Allah. Kenapa engkau tidak melakukan amal baik? Karena saya sibuk dengan harta dan pekerjaan saya terbantah. Jika seandainya ada orang bertanya, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Fulan, wahai Fulan, kenapa engkau tidak beribadah kepada Allah? Ya Allah, saya teramat miskin. Saya teramat miskin. Jadi saya tidak sempat sholat, saya tidak sempat melakukan amal baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih miskin daripada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang termiskin. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Isa apa eh, sisir aja nggak punya, nyisir pakai tangan Saking miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak punya keturunan dan tidak punya uh, dan sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya orang yang termis yang miskin pun terbantah hujahnya nanti oleh Allah hari kiamat. Ya Allah, saya tidak bisa beribadah karena bisnis saya bobrok, saya mendapatkan bala yang amat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku Ayub alaihi mendapatkan bala yang amat luar biasa. Ketika dia dalam keadaan posisi di atas umatnya banyak, tiba-tiba Allah jatuhkan ketika itu. Jatuh miskin, pertaniannya hancur. Sampai-sampai istrinya kabur semua, anak-anaknya menjauh dan dia dalam riwayat bahwasanya dalam salah satu riwayat sampai kulitnya membusuk Adakah seorang hamba yang lebih parah tantangannya daripada ini? Maka hujah orang yang jatuh bisnisnya, jatuh usahanya, jatuh apanya terbantahkan di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi dalil dia bisa selamat dari uh, azab Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, uh, kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu pembahasan kita zakat pertanian. Mungkin dari sebagian kita tidak e, bekerja di pertanian, akan tetapi insya Allah ini bisa memberikan khazanah keilmuan kita yang jadi kita tahu luar biasa agama Islam ini mengatur semua sendi kehidupan. Kita kadang-kadang bingung mencari solusi kehidupan, tapi sebenarnya solusi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Ini bukan omong kosong hanya solusi Allah, solusi Allah, solusi Allah enggak kita tidak mengetahui sebenarnya kurang mengkaji apa solusi sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering mengklaim, ah Al-Qur'an nggak berbicara tentang ini, ah hadis tidak berbicara tentang ini, ulama tidak berbicara tentang solusi ini. Sebenarnya pada hakikatnya solusi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita keterbatasan ilmu kita akhirnya kita tidak tahu apa solusi-solusi yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Allah mengatur semua sendi kehidupan umatnya. Beberapa hari yang lalu saya uh, ditanya, dikirim, ditanya, bagaimana bisa Islam mengatur seluruh sendi kehidupan? Saya bilang, umat Islam maju tahun berapa? Saya tanya umat Islam maju ya ketika masa-masa kepasan kalau kita kembali kepada historis sejarah Islam ya pada masa dinasti Bani Abbasiyah dinasti eh, Bani Umayyah ketika itu orang Barat belajar ke, ke Islam oke kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat pada waktu itu pada waktu itu kehidupan masyarakat sebenarnya yang saya pernah dulu ceritakan pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yaitu dinasti Bani Abbasiyah zakat tidak ada yang menerima. Kenapa? Karena semua orang rakyat makmur. Karena zakat, sistem zakat berjalan dengan baik. Nah ini ketika ditanya seperti maka Rasulullah SAW pernah berkata, man ata ghaitan ya Rasulullah SAW berkata siapa yang masuk ke dalam kamar mandi kehidupan kita yang paling kita sepelekan, yang paling hina adalah urusan kamar mandi. Tapi Rasul mengatur urusan kamar mandi. Apalagi urusan kehidupan masyarakat mengatur kesiner, apa menjadi agama eh, apa, umat Islam ini menjadi sinergi dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, zakat tidak wajib kecuali buat orang kaya. Orang miskin tidak wajib bayar zakat. Karena tugas orang kaya adalah membantu orang miskin yang tidak wajib zakat. Zakat pertanian yang kita bahas kajian pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumman mutasyabiha wa ghayra mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Yang artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjungan yang tidak berdan yang tidak berjunjungan. Pohon korma, an-nakhl dalam bahasa Arab disebut pohon korma, Pak. Saya ada cerita ada cerita bahwasanya pohon korma ini uh, ada dua cerita. Yang pertama bahwasanya pohon korma ini adalah satu-satunya pohon yang ketika itu menangis kita nggak bisa dengar menangisnya menangisnya pohon korma. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mimbar. Mimbarnya bukan seperti ini ya. Mimbarnya berbentuk tangga. Tangga seperti kita tadi mau naik, itu mimbarnya begitu Rasulullah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk tangga, pohon-pohon itu mau dijadikan sebagai uh, mimbar Nabi. Salah satu pohon nangis. Tapi sahabat tidak ada yang mendengar. Ketika itu Rasul tiba-tiba memeluk pohon. Memeluk pohon itu yaitu pohon korma. Rasul peluk lama. Sahabat pun aneh, kenapa Rasul memeluk pohon itu? Kalau kita sekarang ada yang meluk pohon gitu ya paling yang orang rada-rada berarti. Kan. <laughs> peluk pohon. Rasul ada apa dengan pohon ini? Rasulullah SAW pohon ini menangis. Kalau saya tidak peluk, pohon ini akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia ingin dijadikan mimbar tempat injeknya Nabi Muhammad saw. Begitu juga Rasul pernah memeluk onta. Yang ketika itu onta, yang ketika itu onta menangis meneteskan air mata sama Rasul dipeluk. Lalu Rasul berkata, mana pemilik onta ini? Kenapa ya Rasulullah? Karena onta ini mengeluh kepada saya bahwasanya yang pemiliknya sering membebani dia lebih sehingga merasa letih onta itu. Bagaimana seorang se -se seekor onta bisa menangis kepada Rasulullah? Tapi apakah kita pernah menangis karena rindu Rasulullah? Padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ketika kita nanti hari kiamat tidak ada yang bisa menjaga kita guru kita tidak apalagi bos kita anak kita tidak bisa kita andalkan apalagi istri kita semuanya nafsi-nafsi diri masing-masing kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika nanti bapak di siratal mustaqim yang menunggu bapak di ujung jembatan itu adalah Rasulullah Lalu berkata, Allahumma salim, ya Allah selamatkan dia. Allahumma salim, ya Allah selamatkan dia. Semoga kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pohon korma ini adalah uh, satu-satunya pohon yang sama, yang paling mirip dengan manusia. Pohon korma. Pohon lain, pohon pisang, kalau kita tebang atasnya jebret, numbuh ya. Pohon secara umum, kalau kita potong atasnya, pohon pepohonan itu mati. Tapi pohon korma kalau kita potong atasnya mati. Kalau pohon lain kalau kita potong atasnya hidup, tumbuh lagi. Pohon pisang, pohon bambu dan seterusnya. Tapi pohon korma dipotong atasnya, kepalanya dipotong, meninggal dia, mati dia. Pohon itu. Ini adalah yang kata Rasulullah SAW bahwasanya yang paling mirip dengan manusia adalah pohon korma, pohonan yang paling dan nakhl. Jadi eh, ada cairannya itu cairan cairan yang dari pohon korma sebelum untuk di, di apa namanya dikawinkan dengan korma yang pohon yang lain itu ada cairan seperti baunya mohon maaf itu seperti air mani jika dicium seperti ini itu seperti air mani nah, ini adalah kes, kemiripan pohon korma dengan manusia muzaitun delima yang serupa dan tidak sama makanlah dari buah haknya bila dia berbuah dan tunaikan haknya yaitu zakatnya di hari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kenapa zakat tanaman? Karena zaman dulu Pak, kalau tidak seorang itu berbisnis artinya berdagang, kalau ya orang mengambil apa mendapatkan uang dari mana ketika masa Rasulullah SAW berbisnis ya ini usaha di pasar dagang bertani ya maka atau memiliki harta emas perak dan sebagainya maka disitulah perputaran zakat tapi mayoritas umat dunia saat ini adalah sebagai pekerja dan pegawai nanti kita akan bahas pertemuan kita mungkin yang kelima ada nggak zakat profesi Bapak kan berprofesi, rata-rata jamaah adalah berprofesi sebagai pegawai. Ada nggak zakat profesi? Ke depan kita akan bahas e, secara perinci saya kanya kasih bocoran saja bahwasanya e, menurut Al-Fakir menurut saya zakat profesi itu tidak ada. Walaupun bapak gajinya satu bulan satu miliar. Apa hujahnya? Apa argumen saya? Nanti ke, ming, ming, bulan yang ke depan pertemuan kelima insya Allah saya akan perincikan sejarah historisnya dan segala macamnya tentang bahwasanya zakat profesi itu tidak ada. Yang ada hanya zakat-zakat yang ditentukan oleh Rasulullah. Nah ini satu, maaf kembali syarat zakat tanaman dengan singkat. Yang pertama adalah tanaman itu sengaja ditanam untuk diambil hasil panennya. Jadi tanaman yang tumbuh dengan sendirinya nggak ada rumput tanpa sengaja ditanami itu tidak ada zakatnya. Bapak punya pertanian, luas, tiba-tiba beberapa pohon yang menghasilkan buah banyak, tapi bapak tidak tanami. Nah, itu maka itu tidak termasuk zakat. Yang di, yang disengaja ditanami itu, yang untuk usaha itu, yang ada zakatnya. Yang kedua adalah berupa hubub dan simar. Ini bahasa fikih, bahasa kitab hubub. Hubub itu jenis tanaman yang berupa butir, seperti butir padi, gandum dan sejenisnya butir-butiran atau simar simar itu buah-buahan semacam kurma, zaitun, kismis dan sebagainya sekarang pertanyaannya sedangkan buah-buahan segar seperti apel atau delima dan sejenisnya tidak termasuk yang wajib dizakati Pak semangka dan seterusnya demikian juga sayur-sayuran kubis dan sebagainya itu tidak ada zakatnya. Jadi kalau bapak punya satu hektar bertani terus tiba-tiba hasil itu tidak ada zakatnya. Yang ada itu adalah bentuknya hubub bibijian padi, ya kan? Gandum dan sejenisnya, zaitun, kismis dan sejenisnya. Yang ketiga syaratnya zakat zakat pertanian itu mencapai nisab. Tanaman itu minimal telah mencapai nisabnya ketika dipanen dan nisabnya adalah seberat lima wasak. Apa itu lima wasak? Nah, mungkin ini jadi pengetahuan Bapak. Zakat tidak wajib kecuali sudah menghasilkan lima wasak. Apa itu lima wasak? Anak, apa itu lima wasak? Kalau Rasulullah SAW Al Nabi Sa'id al Khudri, laisa fi maduna khamsa ausukin Solaka. Tidak ada zakat untuk tanaman yang kurang dari lima wasak. Hadis riwayat jamaah. Berapakah lima wasak itu? Pertanyaannya. Bapak punya pertanian. Pertanian bapak hasilnya itu mencapai lima wasak. Baru wajib. Kalau baru empat wasak, tidak wajib. Istilah wasak pada hari ini kurang dikenal. Karena manusia telah menggunakan jenis ukuran berubah-ubah sepanjang masa. Dari masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasak itu digunakan untuk mengukur berat sesuatu makanan. Jadi wasak itu adalah satu ukuran berat kilo, liter, uh, apa lagi? Uh, eh, kalau kita kilo, liter, ton ya, kuintal dan seterusnya. Nah ini saya gambarkan secara jelas. Satu wasak sama dengan 60 sok. Satu wasak sama dengan 60 sok. Jadi 5 wasak sama dengan 5 kali 60. Sama dengan 300 sok. Kalau di jumlah total semua, 300 so sama dengan 653 kilo. Jadi hasil pertanian kita harus sampai 603, 653 kilo. Kalau 650 kilo tidak wajib zakat. 651 kilo tidak wajib zakat walaupun kurang satu. Bisa dipahami kira-kira. Apa itu sok? Ini mungkin jadi pengetahuan bagi bapak-bapak sekalian, macam-macam jenis timbangan pada zaman Nabi Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah ceritakan sok. Apa itu sok? Satu sok itu sama dengan empat mud. Mud, inilah timbangan pada masa Nabi Alaihi Wasallam. Diameternya 7,0 cm, tingginya 11,6 meter, eh, diameter bawahnya 10,5 cm. Ini adalah mud Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbangan. Saya takar mud kebetulan Al Fakir saya ada ada mud yang dari guru saya. Guru saya dari gurunya lagi dari gurunya lagi memakai sanad sampai kepada masa uh, para sahabat radhiyallahu taala Mungkin dulu pernah saya bawa ke sini kalau tidak salah. Uh, eh, mud itu saya tim saya taruh di gelas itu kurang lebih 500 mili air aqua gelas itu yang eh, aqua botol maaf yang sedang nah ini perlu kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasul saw Alaihi Wasallam karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya tawabbau bimuddin Rasul saw Alaihi Wasallam wudhu satu ini pak kita berapa <laughs> berapa liter air wudhu Nabi wudhu hanya 500 mili kurang lebih air satu liter nggak nyampe kita mungkin 500 itu buat kumur aja juga nggak cukup kayaknya. Ya. Ini Nabi pakai wudhu segini. Dan Nabi SAW, wakil Rasulullah SAW, ya gatasilu fi so'in. Nabi SAW wudhu satu sok. Satu sok ini empat kali ini. Kurang lebih dua liter air. Mandi apa? Mandi wajib. Rambutnya panjang sampai ke kuping Nabi SAW. Cukup semuanya itu kita kalau manji wajib dua liter air kira-kira cukup nggak jamaah sekalian? Mandi wajib loh. Wah, luar biasa ya. Hemat. Rasulullah Wasallam mengajarkan hemat. Tidak bahkan Rasulullah Wasallam berkata makruh kata ulama hukumnya orang yang ada di samping kali di samping laut wudhu pakai mubazir air lebih <laughs> daripada satu mud makruh katanya walaupun kalian tinggal di samping di samping uh, sungai Bagaimana Rasulullah SAW memelihara air supaya air tidak e, habis, tidak mubazir maksudnya maaf. Ini yang keempat adalah tanaman tersebut hanya sebatas pada makanan pokok manusia seperti gandum dan seterusnya. E, adapun jika tidak makanan pokok maka tidak wajib zakat. Yang kelima tanaman itu dimiliki oleh seseorang tertentu. Maksudnya adalah tanaman itu dipiliki seorang bukan milik negara, bukan milik wakaf. Sebab kalau milik wakaf tidak ada zakatnya. Misalnya seperti saya baca kemarin pemilik Bank Rojihi. Bank Rojihi itu salah se sebuah bank di Saudi Arabia. Nah pemiliknya itu Salman Ar-Rojihi. Dia masih hidup, belum meninggal, kekayaannya luar biasa. Bahkan itu masuk ke tingkat orang terkaya nomor dua di Saudi atau nomor tiga, saya lupa, eh, di, di negara Arab. Terkaya lo bisa, dia menanam 200 ribu pohon korma yang hasilnya itu untuk uh, fakir miskin. Hartanya dia sudah bagikan ke saudara-saudaranya semua. Jadi hartanya nggak bukan di bank ya, jadi saudara saudaranya itu semua udah dibagi-bagi hartanya yang sekian banyak. Nah ini uh, contoh satu orang kaya yang soleh ya. Kapan waktu membayar zakat tanaman? Berbeda dengan umumnya zakat yang lain. Tanaman itu dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun. Melainkan setiap kali panen. Kalau panennya satu tahun sekali, setahun sekali. Kalau panennya lima tahun sekali, lima tahun sekali. Kalau panennya satu tahun lima kali, berarti lima kali bayar zakat selama satu tahun. Jadi hitungannya adalah bukan nisab, bukan satu eh bukan haul satu tahun, tapi hitungannya adalah per panen. Jika panen dia harus sisihkan sebanyak sekian 2,5 persen dari hasil uh, ini 653 kilo tadi. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Uh, bila mana ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas baik di dalam materi maupun di luar materi zakat kita jika bisa dijawab saya akan jawab, jika tidak ya bisa ditangguhkan untuk bulan depan. Kami persilahkan. Kerana apa ya? Iya. Ini sobnya tadi sudah kita jelaskan jika sampai sudah 100 600 653 tadi yaitu khamsa ausuqin satu ausuq itu nih satu wasak itu 660 sok jadi 5 wasak sama dengan 5 kali 60 300 so. 300 so sama dengan 653 kg. Kalau seandainya hasil pertanian, hasil korma, hasil yang tadi padi dan sebagainya 653 kilo, maka harus dikeluarkan zakat. Sekurang dari itu tidak wajib. Kalau 6 yang dihasilkan pertanian itu misalnya 1000 kilo, zakatnya cuma hanya satu kali kecuali sudah kelipatan 653 kali dua baru bayar dua kali lipat dan seterusnya 600 kali tiga berarti kalau misalnya dia dapat 600 kilo 653 66 kali 2 100 2 se, se, se, 1000 1 ton ya seribu 1000 kilo berapa 1 ton ya 1 ton koma misalnya Tiga. Itu masih tetap hitungannya 600 saja. 2,5 dari 653. Ya. Mungkin karena karena apa? Karena kita tidak ada yang bertani, mungkin ada yang usaha bertani di sini. <laughs> Nggak ada ya. Ya nanti mungkin insya pertemuan ke depan, yaitu pertemuan kita yang kelima, kita akan menghabiskan uh, zakat secara utuh dan pertemuan keenam kita akan bahas uh, wakaf secara khusus yang mau bertanya tentang pembahasan wakaf secara khusus. Nah, untuk pembahasan yang kelima nanti, zakat profesi, zakat dagang, nah, yang punya dagang, nanti yang punya usaha bisnis, ya, dan nanti bisa kita uh, bahas minggu depan. Karena kebanyakan dari kita tidak bertani ya. Ini dipahami yang seharusnya dipahami oleh para pemanen-pemanen tani-tani. Saya rasa cukup e, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita bisa bertemu lagi e, di lain waktu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah akhir zaman, fitnah e, yang ada di sekitar kita. Kita terselamatkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun qalbin salim, hati yang jernih sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan dan tanpa susah payah karena kita tidak tahu kapan kita meninggal kita tidak tahu kapan umur kita habis barangkali uh, sepulang dari sini barangkali satu minggu lagi barangkali kita tidak ada yang tahu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala mara bahaya musibah Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita dunia dan keinginan akhirat. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.